Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Baik, eh, ikhwan fillah wa fillah yang para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selepas Isya monggo di antara para jamaah yang ingin bertanya kami persilahkan.

kita banyak sambil bawa kendaraan sambil bekerja itu bagaimana itu apakah boleh demikian saja Baik, pertanyaannya bagaimana kalau kita ada zikir bagi petang sambil beraktivitas, misalnya sambil berkendaraan dan motor, ya ketabrakan, kalau baca zikir, baca zikir kira-kira ketabrak mobil Bapak itu alhamdulillah. Saudara tunggakan memang dengan waktu dinas tidak masalah. Ya, kita boleh berpikir dalam keadaan beraktivitas seperti itu asalkan saat berpikir kita tetap aturan-aturan zikir itu diperhatikan dan dihayati pula zikir yang dibaca. Selama tadi aktivitasnya tidak jadi lagi karena berzikir. Yang lainnya kita yaitu sepuluh menit atau 15 menit setelah matahari terbit maka dia akan mendapatkan pahala yang utama juga dan sholat dua waktu setelah itu ya yaitu pahalanya karena bisa sholat dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang tamat tamat dan tamat yang sempurna dan sempurna dan sempurna ini seperti itu ada yang ya itu ibadah Dan di sore petang badan maghrib itu ibadah 10 lagi Namun yang seratus itu kita total untuk satu hari Berarti totalnya nanti 120 Jadi aturannya seperti itu Ada lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baca baca kita maksudkan itu bukan seperti kita tilawah. Kalau kita tak tilawah, kita baca Al-Quran. Al-Quran itu namanya tilawah. yang kita baca Al-Quran setiap huruf kita niatkan dengan pahala. Namun ketika kita sujud, ya kita ingin mengamalkan doa. Fungsi dari bacaan itu jadi doa. Berbeda maksudnya. Jadi dibolehkan karena niatannya ber berbeda. Maka pada hadis kita amal dunia. Setiap amalan juga tergantung pada niatnya dan juga untuk menjalankan hadis Nabi SAW kalau rumahnya itu abdu Robi Fawasani Fakasir Doa tempat yang dekat di antara hamba dengan rohnya ini ketika dia sujud maka perbaikan kepada dia itu artinya nah, boleh doa yang asalnya dari Al-Quran yang dibaca atau doa yang lainnya dari hadis Nabi SAW itu ya Jadi dimaksud waktu itu adalah 10 menit atau 15 menit setelah matahari terbit Tunggu matahari terbit dulu Sudah terbit tunggu Kalau ketika matahari terbit itu masih muncul Masih waktu terlarang sholat satu matahari meninggi, itu sekitar 15 menit Sudah dari kasih ada iman Jadi tunggu menit bukan sholat isyrok yang dua merupakan haji maka akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna dan sempurna. Namun ini tidak menggunakan haji, cuma dapat pahalanya saja. Cuma dapat pahalanya saja, tapi tetap haji. Gitu. Ya, dan ini kalau aku sudah meninggal kita bersifat meminta maaf kepada dirinya terus apakah tidak bisa kita maaf setelah itu ya kekuburannya jadi setelah dia meninggal boleh ada kekuburan kemudian kita maaf dari maka yang kita lakukan setelah orang tua itu meninggal dunia maka ini kaitannya dengan amalan yang bermanfaat untuk orang tua kalau kita kekuburan kita maaf orang tua tidak terima sebagaimana umumnya mayit umumnya orang yang ada di kuburan dia mendengar lagi orang yang belum berbicara kepada dirinya. Karena kalau kita katakan dia mendengar harus pakai dalil. Yang ada orang yang meninggal dunia tadi yang sudah dalam kubur, dia mendengar suara sedar. Orang yang pergi setelah pemakaman. Namun suara-suara yang lainnya kita ada dalil yang menunjukkan kalau mereka mendengar. Maka yang bisa dilakukan yang pertama ya kita menggunakan kebaikan untuk orang tua tidak perlu kita minta maaf langsung. Ya, karena tadi saya katakan maafnya tidak tidak bisa orang tua itu minta maaf kita. Maka yang pertama kita lakukan ya, doakan kebaikan untuk orang tua. Jadi kita berbagi doa untuk firli wali wali dia bunga kama khotbahani sohiyah yang pertama. Kemudian yang kedua, kata kata SAW, seorang sahabat itu bertanya bagaimana model Rasulullah kami ini tetap bisa berbuat baik kepada orang tua kami sedangkan orang tua kami sedang meninggal dunia maka Nabi SAW mengatakan jadilah hubungan baik dengan orang-orang yang punya hubungan baik dengan orang tua ada kerabat di situ maka kita berbuat baik dengan saudara-saudara orang tua seluruhnya ya ada teman-teman dekatnya maka kita juga berbuat baik dengan mereka pernah dimintakan ke rumah dia tahu bapaknya itu hukuman itu biasa berbuat baik kepada orang, Ya, maka juga di kuman ini anaknya tahu bapak itu seperti itu kepada orang ini, maka saat bertemu dengan orang ini dia menunggangi, dia selalu menunggangi kendaraannya. Jadi dia benar-benar ingin menghormatinya. Bentuk dari ingin berbuat baik kepada orang tua ini ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga perbanyak sodako untuk orang tua karena sodako ya atas nama orang tua itu bermanfaat pada orang tua maka ini lebih bermanfaat daripada kita mengurangi untuk meminta maaf jadi yang pertama tadi doakan kebaikan untuk orang tua yang kedua dari hubungan dengan orang-orang yang dekat dengan orang tua bahwa yang ketiga perbanyak sodako atas nama diri orang tua mudah-mudahan bermanfaat ada lagi sholatnya ya itu dibaca tiga kali. Setelah sholat ada baca ayat kursi alikas hafalan anas. Namun ada alikas hafalan anasnya satu kali. Ya maka yang paling bagus keduanya dipisah. Artinya baca zikir sudah sholat terlebih dahulu, rampung selesai. Baru setelah itu dilanjutkan lagi bacaan zikir pagi. Ini nanti bagus. Namun sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin itu menyatakan boleh digabungkan. Artinya cukupkan dengan yang titik pagi. Artinya kita baca kalau pagi hari ya subuh setelah subuh zikir sudah sholatnya ada kelasnya jadi tiga kali, apalagi jadi tiga kali, anasnya jadi tiga kali. Dan posisinya tetap sama. Boleh digabungkan juga zikir bangunan juga terus bisa antara zikir sudah sholat dan zikir pagi dan petang. Ada lagi soleh buahnya terima kedua amal yang bermanfaat untuk orang tua apakah cuma dua saja terus sampai amal yang lainnya seperti sholat puasa haji lainnya yang dilakukan oleh seorang anak apakah orang tua juga mendapatkan manfaat baik ya. ya. baik jadi di dalam alam hadis dan sesuatu mengatakan di kota amal ibn itu amalan manusia yang akan terputus kecuali tiga perkara Yang pertama adalah saudara kontrajariah itu yaitu saudara kontrajariah Kemudian yang kedua wabil mutafakumi ilmu yang diambil manfaatnya Lalu yang ketiga wawal itu yang yatulahu Itu anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya pada kalimat wawala yang soleh menggantunglahu Anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya Maka di sini perlu dipahami dulu pengertian soleh. Soleh itu apa? Soleh itu pengertian dengan orang ulama yaitu orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan serta dia punya akhlak baik terhadap sesama. Punya tiga sifat. Yang pertama dia menjalankan perintah, yang kedua dia menjauhi larangan, yang ketiga dia punya akhlak baik terhadap sesama. Maka ini yang disebut soleh. Dan kalau anak di sini dikatakan bahwa itu solihun. Berarti anak ini punya sifat yang tadi disebutkan. Yang karena ini dalam bahasa Arab dikenal dengan uh, sifat mosuf, yaitu sifat artinya sifat selalu mereka pada anak tersebut. Kemudian dikatakan dalam hadis yang umum, anak soleh ini punya sifat lagi ya, dia senantiasa mendoakan orang tuanya karena kalau anak yang tidak soleh sangat sulit temukan sifat ini. Dan sangat sulit temukan sifat mendoakan terus untuk orang tuanya yang ingat ini cuma anaknya sendiri yang soleh. Maka ini menunjukkan keutamaan anak yang soleh berbeda dengan anak yang tidak soleh. Ya, ini menunjukkan keutamaan anak yang soleh dan keutamaan anak yang tidak soleh. Namun tetap doa anak kepada orang tua tetap masih bermanfaat, namun lebih berpengaruh kuat atau ini lebih sering dipanjatkan oleh anak soleh daripada anak yang tidak soleh. Terus bagaimana dengan amalan dari anak kepada orang tua? Apakah yang bermanfaat itu cuma doa saja? Jawabannya tidak. Tadi sudah saya sebutkan tadi akan bermanfaat bagi orang tua doa. Ya kan tadi sudah sebutkan doa. Berdoakan orang tua akan bermanfaat untuk orang tua. Kemudian yang kedua jadi berhubungan dengan kerabatnya yang tadi atau orang-orang yang akan bermanfaat juga untuk orang tua. Yang ketiga, berbagi sedekah. Jadi kita bermanfaat untuk orang tua. Yang keempat, bisa juga dengan kita uh, melunasi utang-utang yang kita miliki. Maka ini itu bermanfaat untuk orang tua. Bisa juga dengan menghajikan atau mengumrohkan orang tua. Ini juga bermanfaat untuk orang tua. Bisa pula dengan memuasakan utang-utang orang tua yang belum lunas. Maka ini bermanfaat untuk orang tua. Jadi tidak hanya terbatas itu bahkan pengumuman amalan yang dilakukan oleh anak itu sendiri walaupun tidak diniatkan untuk orang tua maka ini jadi bagian pahala dari orang tua pula sebagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwa hubungin kasih dan anak itu adalah hasil jernih payah dari orang tua dan dalam ayat disebutkan bahwa insan sangat nama saat dan manusia itu hanya mendapatkan apa yang dia usahakan berarti kalau Allah dia usahakan dan anak tinggalkan besar dari orang tua, maka setiap amalan dari anak itu bermanfaat untuk orang tua. Maka sudah pokoknya kalau dia cuma sudah mau saja orang tua dapat pahala. Dia sholat orang tua dapat pahala. Dia délire kunci surga. Namun kalau itu dikatakan sebagai kunci surga, sebagaimana dikatakan oleh Wahab bin Munabbih, dia katakan ada namanya kunci. Kunci itu punya gerigi, ya kan? Ada gerigi ini baru kalau pas itu bisa terbuka. Maka kalau dikatakan tidak hal itu kita jannah kunci surga, ya maka atau dia punya kritik yang pas yaitu kalimat ini bukan hanya sekedar dibaca, dipahami dan dijalankan juga konsekuensinya, dijalankan juga amalan tuntutannya. Maka dia yang boleh berbuat syirik. Maka kalimat tadi yang bermanfaat sebagai kita kemudian sebagai kunci surga. Nah, kalimat yang lainnya itu punya utama sendiri dan kalau dibilang uh, sebaik-baik diri dengan Allah kemudian dan sebagai baik doa itu adalah

Intinya yang perlu dipahami amalan itu bisa dilakukan oleh orang yang dekat, yaitu anak kepada orang tua, dan juga ini bisa dilakukan oleh orang yang jauh. Intinya kalau ini amalan dari orang yang dekat ini lebih bermanfaat daripada orang yang jauh. Sehingga kalau dia membaca Al-Quran meskipun tidak dihubungan maka itu bermanfaat bagi orang tuanya, meskipun pula tidak diniatkan untuk orang tua, tetap bermanfaat. Alasannya tadi sudah saya sebutkan. Adapun tadi kalau di kuburan maka lebih bagus membaca zikir-zikir yang telah maksud. Artinya telah ada tuntutan dalam gaya. Seperti misalnya kita ke kubur kemudian mengucapkan assalamualaikum ahlakiyah dan muslimin wal muslimin wal mu'minat dan doa yang semacam itu kita mengucapkan salam dan isi doanya adalah untuk ampunan kepada orang yang telah meninggal dunia. Maka itu bermanfaat dengan tetap menghadapi kita ketika itu kalau kita itu berdoa ini lebih bermanfaat daripada amalan-amalan yang lainnya. Kalau amalan yang lainnya harus butuh dalil untuk mengamalkan hal itu. Yang demikian apa ada lagi? Sudah? Dan insya Allah kita ketemu lagi pada hari Ahad di tentunya nanti di masjid atau bukitrok ya kita membahas masalah kesediaan pada non muslim. Yang temanku tidak tidak. Jadi kalau kita bahas dua kali dari juga tidak bagi ibu bagi buku secara gratis. ini Demikian eh, kami tutup dengan dua kalimat gratis. Subhanallah wa bihamdih. Assalamualaikum.